Surah As-Saff Bismillahirrahmanirrahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Sangatlah dibenci di sisi Allah. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang yang kafir itu membencinya. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.